dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan ini adalah hari Senin tanggal 26 Safar tahun 1445 Hijriah maka hayyakumullah ucapan selamat kepada antum sekalian para hadirin demikian pula yang menyimak kajian ini. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الارتباط في العلم والحكمة والاغتباط أو الغبطة تمني الخير مثل ما عند الغير أي تتمنى أن يكون عندك من الخير الديني أو الدنيوي مثل ما عند غيرك Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab al-ikhtibab dalam perkara ilmu dan dalam hal hikmah. Yang dimaksud al-ikhtibab yaitu dari al-ghittah. Yang dimaksud al-ghittah adalah engkau mengharapkan kebaikan yang dimiliki oleh seseorang ketika ada seseorang mendapatkan sebuah kebaikan apakah kebaikan yang kaitannya dengan agama atau dalam perkara dunia maka engkau mengharapkan untuk mendapatkan kebaikan yang semisalnya tanpa berharap kebaikan tersebut hilang dari orang yang dimaksud. وهذا هو الفرق بين الغبطة والحسد المذموم Dan inilah yang menjadi pembeda antara al-ghibtah dengan hasad atau dengki yang tercela. فالحسد المذموم على نوعين Hasad yang tercela itu terbagi menjadi dua bahagian. النوع الأول أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وتنتقل هذه النعمة إليك Jenis yang pertama adalah engkau mengharapkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang darinya dan engkau berharap agar kebaikan itu berpindah kepadamu. والنوع الثاني وهو أشد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك ولو لم تنتقل إليك Kemudian jenis hasad dan dengki jenis yang kedua dan ini lebih parah ketika engkau mengharapkan hilangnya kebaikan dari orang e, tersebut walaupun engkau tidak berharap kebaikan itu berpindah kepadamu. أما الغبطة فهي أن تتمنى أن يكون عندك من الخير مثل ما عنده ولا يزول عنه الخير Adapun al-ghibtah yang dimaksud al-ghibtah adalah engkau mengharapkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Engkau mengharapkan agar mendapatkan kebaikan yang semisalnya dalam keadaan engkau tidak berharap kebaikan itu hilang dari saudaramu. قال شيخنا ابن عثيمين في كتابه شرح بلوغ المرام Berkata Syekh kami Ibn Uthaymin dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram مجلد السادس صفحة 450 pada jilid yang ke-6 pada halaman 450 إذا رأيت نفسك تكره أن ينعم الله على غيرك بعلم أو مال أو خلق أو صحة أو ما أشبه ذلك فاعلم أن فيك شيئا من الحسد حاول أن تقضي عليه beliau berkata dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram apabila engkau melihat dirimu membenci sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan itu kepada selainmu baik yang berkaitan dengan ilmu ataukah harta atau akhlak atau kesehatan atau yang semisalnya maka ketahuilah bahwa di dalam dirimu terdapat penyakit hasad dan dengki maka hendaknya engkau berupaya untuk melenyapkannya Anta taqra'ul Qur'an. Engkau membaca Al-Quran Al-Karim. Fatajidu anna sababa kufri iblis wa istikbarihi al-hasad. Engkau mendapati bahwa sebab kekufuran iblis dan kesombongannya adalah munculnya penyakit hasad di dalam dirinya. Wa anna sababa qatl ibn Adam li akhihi al-hasad. Dan demikian pula sebab seorang anak Adam yang membunuh saudaranya disebabkan karena kedengkian dan hasad. Wa anna sababa ma fa'alahu ikhwatu Yusuf wa hum abna'u Nabi bi akhihim Yusuf wa ilqa'ihi fil bi'r للتخلص منه بسبب الحسد إذ قالوا إن يوسف إذ قالوا فيوسف وأخوه أحب إلى أبينا minna wa nahnu usba. Nah. Demikian pula yang menyebabkan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara dari Yusuf dan mereka adalah anak-anak dari Yakub, mereka adalah anak-anak Nabi. Mereka hasad kepada Yusuf ketika orang tuanya atau ayahnya lebih mencintainya daripada mereka sehingga mereka berupaya untuk membunuhnya lalu kemudian mereka melemparnya dan memasukkannya ke dalam sumur sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan mereka ketika mereka mengatakan Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami وتقرأ وفقك الله أن سبب كفر اليهود هو الحسد كما قال تعالى حسدا من عند أنفسهم dan demikian pula engkau membaca di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa yang menjadi sebab kekafiran kaum Yahudi adalah hasad sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasadan min indi anfusihim bahwa terdapat hasad di dalam diri diri mereka وتقرأ في القرآن حسد طائفة من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم dan engkau juga membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang hasad yang dimiliki oleh sekelompok dari Quraisy. Mereka hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana Allah Jalla wa ala menyebutkan tentang mereka mengapa tidak diturunkan Al-Qur'anul Karim kepada orang yang agung yang ada di dua kampung tersebut. ولعظيم خطر الحسد امرنا الله عز وجل بالتعوذ بالله منه كما آه. قال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد dan begitu jahatnya disebabkan karena buruknya penyakit hasad ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung diri kepadanya dari penyakit hasad sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Falaq dan di akhir ayat tersebut disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad dan aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia sedang berhasad. fil haqiqah huwa 'ala Allah fi 'ata'ihi wa qismatihi. Dan pada hakikatnya orang yang memiliki penyakit hasad adalah seorang yang tidak menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam pembagian pembagian rezekinya, pembagian keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. ويحمل على أخلاق ذميمة كثيرة dan penyakit hasad tersebut menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam akhlak-akhlak yang tercela yang begitu banyak. Minha dhammul mahsud bima laysa fih. Dan di antara bahaya dari penyakit hasad tersebut, dia akan mencela orang yang dia hasad kepadanya dengan sesuatu yang tidak terdapat pada orang yang dicela itu. ومنها كتمان فضائله ومناقبه حسدا له. Demikian pula termasuk di antara buruknya hasad di mana seseorang akan menyembunyikan eh, kebaikan-kebaikan uh, dan kelebihan dari orang yang dia hasad kepadanya. ومنها وهو من أشدها السعي إلى إزالة النعمة عن المحسود والعياذ بالله dan diantaranya pula dan ini yang paling buruk adalah upaya seseorang yang hasad itu untuk menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang yang dia hasad kepadanya. فيحمله حسده على إيذاء المحسود إما بالقول وإما بالفعل. Maka penyakit hasad tersebut membawa dia untuk berupaya melakukan hal-hal yang tujuannya adalah menyakiti orang yang dia hasad kepadanya baik dengan ucapan atau dengan perbuatannya. فعلى المسلم والمسلمة أن يتطهرا من هذا الخلق الذميم وخاصة طلاب العلم وحملة العلم. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk membersihkan dirinya, hatinya dari akhlak dan penyakit yang tercela ini dan lebih terkhusus lagi para penuntut ilmu. ثم قال البخاري رحمه الله وقال عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا أي قبل أن تجعلوا سادة لغيركم Lalu kemudian Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan hendaknya kalian menuntut ilmu mendalami agama ini sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Qala ba'du salaf wa awwal hadhihi as-siyada aw as-su'dud az-zawaj. Berkata sebagian para ulama salaf dan kepemimpinan yang pertama yang akan dialami oleh seorang hamba adalah ketika dia menikah. ولماذا أمرنا عمر بأن نتفقه قبل أن نكون سادة لغيرنا dan mengapa Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan kita untuk mendalami agama ini sebelum kita menjadi pemimpin yang memimpin orang lain لأن الإنسان إذا قد أصبح سيدا لغيره ومسؤولا عن غيره ورأسا ربما إما أن يتكبر عن طلب العلم وهو محتاج إليه وإما أن يشغل بما صار سيدا فيه فيحرم كثيرا من العلم. Seorang ketika dia telah menjadi seorang pemimpin yang dia memimpin yang lain atau dia menjadi seorang yang ditokohkan oleh orang lain maka ada kalanya dia menjadi orang yang sombong maka kesombongan tersebut menghalangi dia untuk duduk di majelis ilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan penyakit yang tercela yang ada pada seseorang Atau yang kedua, ketika dia telah menjadi seorang pemimpin, maka dia akan tersibukkan sehingga menyulitkan bagi dia untuk menyempatkan waktunya untuk memahami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. وهذان السببان يحملانه على أن يقول على الله بغير علم فيقع في هذا الذنب العظيم Maka kedua sebab ini dapat menyebabkan seseorang akan mengucapkan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu sehingga dia terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. فيتكبر هذا الذي قد أصبح أستاذا وسيدا ورأسا في قومه ومشهورا ومفتيا yatakabbaru an ilm amman huwa sehingga ketika dia telah menjadi seorang ustaz atau dia telah menjadi seorang pemimpin atau dia telah menjadi seorang tokoh di tengah-tengah kaumnya hal itu menyebabkan dia menyombongkan dirinya yang menyebabkan dia enggan untuk mengambil ilmu untuk belajar kepada orang-orang yang dia merasa bahwa mereka itu di bawah levelnya وقيل أيضا أن هذه المقولة من عمر حث على التعلم في حال الصغر والشباب dan ada pula di kalangan ulama yang mengatakan bahwa perkataan Umar radhiyallahu taala anhu ini adalah merupakan dorongan, anjuran bagi seorang muslim untuk semangat dalam menuntut ilmu dan belajar ketika dia masih muda dan ketika dia masih remaja. لأن القوة في البدن وفي الحفظ تكون في هذه السن أقوى من غيرها غالبا Sebab kekuatan baik dari sisi fisik demikian pula dari sisi kekuatan hafalan di saat remaja dan di saat masih belia itu lebih kuat dibandingkan kalau dia sudah mencapai usia tua. ولهذا قال البخاري بعد أثر عمر قال في ربري قال أبو عبد الله عن البخاري وبعد أن تسودوا أي تفقه في العلم بعد أن تكون سيدا قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم فلا يمنعك من طلب العلم كبر سنك ولا كبر منزلتك Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala setelah menyebutkan perkataan Umar radhiyallahu taala anhu bahwa hendaknya kalian belajar dan menuntut ilmu sebelum kalian menjadi pemimpin, maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dan demikian pula setelah kalian menjadi pemimpin, hendaknya kalian tetap belajar. Lalu kata beliau, dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka senantiasa belajar dan menuntut ilmu ketika mereka telah berusia tua. Maka usiamu yang telah menua jangan dijadikan sebagai penghalang bagimu untuk terus belajar dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. وهكذا كثير من التابعين واتباع التابعين طلبوا العلم وابتدأوا طلبه وهم كبار في السن Demikian pula halnya banyak dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka senantiasa menuntut ilmu dalam keadaan usia mereka telah menua. يمر معكم في الأسانيد كما مر أنسي صالح وهو ابن كيسان الراوي عن zuhri قيل إنه بدأ طلب العلم وهو في الستين من عمره Dan telah berlalu salah seorang perawi yang disebutkan di dalam sanad yang telah kita sebutkan yaitu Saleh bin Kaisan disebutkan dalam biografi beliau bahwa beliau memulai dalam menuntut ilmu di saat beliau berusia 60 tahun. وكما ذكر البخاري أن كثير من الصحابة أسلموا وهم كبار في السن وتفقهوا وتعلموا Demikian pula seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masuk ke dalam Islam dalam keadaan mereka telah berusia tua namun mereka tetap bersungguh-sungguh untuk belajar. فلا يأتي الشيطان يقطع طريقك في طلب العلم ويقول خلاص العمر مضى وأنت شيبة Maka jangan sampai ada syaitan yang datang kepadamu dan hendak memutus semangatmu dalam menuntut ilmu di mana dia mengatakan kepadamu, "Sudahlah, usia kamu sudah terla, sudah berlalu, sudah lanjut, kamu sudah terlalu tua." فهذا من كيد الشيطان وتخذيله لك maka ini merupakan bentuk tipu daya syaitan dan upaya dia untuk menggembosi kamu. لتموت وأنت على جهل. Agar kemudian engkau mati dalam keadaan kamu bodoh. ولا يريدك أن تموت وأنت تطلب العلم. Sebab syaitan itu tidak menginginkan kamu mati dalam keadaan engkau sedang menuntut ilmu. لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل sahhalallahu lahu tariqan ila jannah karena syaitan mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah Jalla wa ala memudahkan baginya jalan menuju surga. Min a'jab ma ra'aitu fi hadha al-'asr fi talab ilmi kibar as-sin dan termasuk di antara yang paling menakjubkan apa yang aku saksikan di masa kini dalam hal menuntut ilmu di usia tua. رأيت رجلا في بعض مساجد أهل السنة في اليمن وهو كان قد درس على شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. Aku melihat seseorang yang sudah berusia lanjut di Yaman, di negeri Yaman dan beliau ini sudah pernah belajar di sisi Syekh Mukbil rahimahullah. كبير في السن جدا ينام على ظهره على سرير في مؤخرة المسجد. Dia orang yang sudah sangat tua sekali dan dia tidur itu di bagian belakang masjid di atas tempat uh, di atas tempat tidurnya. يحضر الصلوات ويستمع إلى الدروس. Dia rajin menghadiri sholat-sholat dan dia juga senantiasa menyimak pelajaran-pelajaran yang disampaikan. والأعجب من ذلك أن بيده كتاب رياض الصالحين. Dan yang lebih mengherankan lagi dan lebih menakjubkan lagi di kitab di tangannya itu dia selalu membawa kitab Riyadhus Shalihin. ورأيته يرفع حاجبيه بيديه هكذا ليقرأ من شدة كبر سنه. Dan aku melihat beliau ini apabila dia membuka kitab Riyadhus Salihin untuk membaca dan menghafal hadis yang terdapat di dalamnya karena begitu tuanya beliau beliau sampai membuka ini kedua kelopak matanya ini diangkat dibuka agar beliau bisa membacanya. Ya dan sudah wafat beberapa tahun yang lalu beliau rahimahullah. Hadhihi al-hal la yuriduha syaitan lil muslim wal muslimah. Kondisi yang seperti ini itu tidak diinginkan oleh syaitan dialami oleh seorang muslim dan muslimah. Fayuridu kibar sin yabqawun imma ghafilina jahilin wa imma lahin bima'asiyatin au bighairiha. Maka syaitan menginginkan bahwa orang-orang yang sudah berusia tua itu ada kalanya mereka bodoh, mereka jahil, atau yang diinginkan oleh syaitan agar mereka itu di usia tua mereka mereka sibuk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا أيضا دوركم أيها الأبناء أن تحثوا آباءكم وأجدادكم وأمهاتكم وجداتكم وأقرباءكم من كبار السن على أن يتعلموا ما يعني يحتاجون من أمر دينهم ويقربهم إلى الله Maka ini adalah merupakan kesempatan dan andil kalian wahai anak-anak yang masih muda agar hendaknya kalian berupaya untuk memberi semangat kepada ayah-ayah kalian, ibu-ibu kalian, kakek-kakek kalian, nenek-nenek kalian demikian pula kerabat-kerabat kalian kalian agar kemudian mereka semangat untuk tetap mem memahami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan memahami atau mempelajari hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. فلعل أحدهم يسمع كلمة فيعمل بها فيدخل الجنة ويكون لكم مثل أجره. Maka boleh jadi salah seorang dari mereka yang telah berusia tua tersebut mungkin dia mendengarkan satu kalimat yang kamu sampaikan lalu kemudian dia ber, mengambil manfaat dari kalimat tersebut lalu dia mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho dan memasukkan dia ke dalam surga sehingga engkau mendapatkan bahagian kebaikan dari apa yang kamu sampaikan kepadanya. ثم قال البخاري حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين هنا الحسد المقراد به الغبطة فالبخاري ترجم بالغبطة وأتى بلفظ لا حسد إلا باثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق أي في الإنفاق بهذا المال في وجوه الخير ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم ومن ذلك علم الكتاب والسنة فهو يقضي بها ويعلمها يقضي بها بين الناس في أحكامهم وعقائدهم ويعلمها الجاهل نعم Lalu berkata Imam Al-Bukhari الله taala telah memberitakan kepada kami Al-Humaidi beliau adalah Abdullah bin Zubair Kata beliau telah memberitakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah. Kata beliau telah memberitakan kepada kepadaku Ismail bin Abi Khalid. Selain dari apa yang diberitakan oleh Az-Zuhri kepada kami. Di mana beliau mengatakan, aku mendengarkan Qais bin Abi Hazim berkata, aku mendengarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwa telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang dimaksud hasad di sini adalah al-ghibtah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan al-ghibtah di dalam judul bab dalam hadis ini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta lalu kemudian dia menginfakkannya dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah. Yang dimaksud hikmah adalah ilmu dan termasuk di antaranya adalah ilmu tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia menjadikan ilmu yang dia miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dan perselisihan yang ada di antara manusia dan beliau juga mengajarkan ilmu itu kepada orang yang jahil. وهنا أنبه أن الحكمة قد تطلق في القرآن إذا جاءت مقرونة بالكتاب فيراد بها السنة كما في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال الشافعي أنه سمع من أدرك ورضي من أهل العلم يقولون الكتاب هنا القرآن والحكمة السنة Maka di sini saya ingin memberi peringatan dan penjelasan kepada antum sekalian tentang makna al-hikmah yang disebutkan di dalam Al-Quran apabila digandengkan dengan ayat-ayat Allah atau digandengkan dengan Al-Kitab. Bahwa yang dimaksud Al-Hikmah di situ adalah As-Sunnah. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memerintahkan kepada istri-istri Rasulullah wa ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah hendaknya kalian senantiasa menyebut dan mengingat apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'anul Karim dan Al-Hikmah. Maka diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa beliau menyebutkan telah uh, telah sampai ilmu kepada kami dari orang-orang yang kami ridhoi ketika mereka menerangkan makna al-hikmah bahwa yang dimaksud Alkitab adalah Al-Qur'an dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. وقد تطلق الحكمة وحدها ويراد العلم بالوحي من الكتاب ومن السنة dan في هذا الحديث dan terkadang yang dimaksud al-hikmah itu adalah ilmu yaitu berilmu tentang wahyu dari kitabullah dan dari sunnah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. وتطلق الحكمة أو معنى الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه dan demikian pula kata al-hikmah itu terkadang yang dimaksud adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yaitu dengan cara yang bijak fayuf'alu wa فيفعل ويقال munasib fil waqtil munasibi ala al-wajhil munasib fahadihi hikmah maka ketika dilakukan sesuatu dan itu sesuai itu sejalan sesuai dengan standarnya pada waktu yang sesuai dalam kondisi yang sesuai maka itu disebut hikmah ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا نعمتين نعمة المال ونعمة العلم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menyebutkan dua kenikmatan, nikmat harta dan nikmat ilmu. والناس فيها على أربعة أقسام. Dan manusia di dalam menyikapi hikmah ini atau nikmat ini menjadi empat bagian. القسم الأول من جمع الله له بين المال الكثير والعلم. Jenis yang pertama ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka uh, harta demikian pula ilmu yang banyak. مثل كثير من الصحابة وعلى رأسهم العشر المبشرون بالجنة فإنهم من كبار تجار الصحابة. Seperti kebanyakan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang terutama dari mereka adalah sepuluh sahabat Nabi yang telah diberitakan kegembiraan untuk mereka sebagai penghuni surga di mana mereka dikenal sebagai pedagang-pedagang besar. ومن الأئمة والمحدثين من كانوا تجارا كبارا dan di antara para imam-imam muhaddis mereka ada yang diketahui sebagai para pedagang besar masyhuruna bit-tijara was-sara di mana mereka dikenal dan populer dengan perdagangan mereka dan kekayaannya مثل الإمام عبد الله بن المبارك كان تاجرا وينفق على آلاف من طلاب الحديث Seperti Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Beliau seorang pedagang dan beliau banyak menginfak memberikan nafkah kepada ribuan para penuntut ilmu. ومثل الإمام النسائي صاحب السنن كان تاجرا وثريا رحمه الله. Demikian pula Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau dikenal sebagai seorang pedagang dan seorang yang kaya raya rahimahullah. Wa mithlu al-Imam Al-Layth bin Sa'd Al-Misri kana tajiran sariyan وله أموال كثيرة وكان ربما ينفق على مالك وعلى غيره من أهل العلم في المدينة وغيرها ينفق على مالك يعني يهدي يهدي يعني ينفق يعني آه، يعين يعين يعين يعين الإمام مالكا أو غيره من العلماء على على حاجاتهم Demikian pula Al-Imam Al-Layth bin Sa'ad rahimahullahu taala beliau dikenal sebagai seorang pedagang besar dan orang yang kaya raya sehingga beliau senantiasa memberi bantuan memberi bantuan kepada Al-Imam Malik demikian pula yang lainnya dari kalangan para ulama ومنهم على سبيل المثال أيضا الحافظ دعلج ابن الحسن شيخ الحاكم وصاحب مسند وكان ثريا جدا وتاجرا كبيرا dan demikian pula di antara mereka penulis kitab Al-Musnad dan beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Hakim bernama Da'laj Ibn Al-Hasan dia termasuk seorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya wa ghairuhum katsir فقد كان كثير من المحدثين يزاول مهنا فينسبون إليها فتجد الخباز والبزاز والبزار والحياط وغير ذلك من الألقاب في المحدثين غالي أو كثير منهم لمهن هم زاولوها Maka demikian pula banyak dari kalangan para periwayat hadis mereka dikenal orang-orang yang memiliki keahlian khusus, dikenal memiliki uh, pekerjaan khusus. Di antara mereka ada yang disebut uh, tukang jahit, di antara mereka ada yang penjual pakaian dan yang lainnya dari kalangan para periwayat hadis tersebut. وكذلك الإمام عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد كان تاجرا ثريا مع إمامته في العلم Demikian pula penulis kitab Fathul Majid Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullah. Beliau dikenal sebagai seorang pedagang besar sehingga beliau dikenal memiliki kekayaan pula dalam keadaan beliau adalah seorang imam. فقام بعض الناس جهلا أو حسدا يطعنون فيه كيف عالم وتاجر ملياردير يعني ثري Maka ada sebagian orang itu mencela beliau dengan sebab hal ini karena beliau memiliki kekayaan yang banyak sehingga mereka mengatakan bagaimana bisa terkumpul dia seorang yang berilmu lalu kemudian dia seorang yang pedagang dan memiliki banyak kekayaan فرد عليهم بما تقدم أن الصحابة كانوا أثرياء كان منهم الأثرياء والتجار وهم علماء هذه الأمة maka beliau membantah ucapan mereka ini dengan menukil dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwasanya orang-orang terdahulu mereka dari kalangan para sahabat dan setelahnya mereka dikenal sebagai pedagang-pedagang besar, mereka orang-orang yang kaya raya, dalam keadaan mereka juga termasuk dari kalangan para ulama. فبعض الناس يستغرب لا أدري من أين جاءهم هذا يقول كيف عالم وشيخ وتاجر وملياردير أو مليونير أو غير ذلك sehingga ada sebagian orang terkadang mereka heran bagaimana mungkin kok dia ini seorang yang alim Lalu kemudian dia juga pedagang. Dia seorang milioner. Dia seorang miliarder. Dalam keadaan dia juga disebut sebagai orang yang membawa ilmu. Insyaallah pun miliarder. Amin. والجميع ما شاء الله آمين يا رب ما شاء الله <laughs> فضل الله عظيم واسع نعم دائما الدعاء بارك الله فيكم القسم الثاني من عنده علم ولكن لم يعطه الله مالا ولله الحكمة البالغة وهذا حال أيضا كثير من المحدثين والعلماء في القديم والحديث نعم. Kemudian keadaan yang kedua di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu namun Allah tidak memberikan kepadanya harta seperti kebanyakan pula dari kalangan para ahli ilmu, para muhaddis baik yang hidup di masa dahulu demikian pula di masa sekarang. والقسم الثالث معروف عندكم أن يعطى مالا كثيرا ولكنه لا يعطى من العلم شيء ولا يحرص عليه فهو باق في جهله نعم Dan jenis yang ketiga, sebagaimana yang antum ketahui bersama adalah orang yang dia diberi harta, namun dia tidak diberi ilmu. Dan dia tidak punya semangat untuk menuntut ilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu SWT. Dia kaya raya dan dia tetap dengan kejahilannya. Al-Qasm al rabi la ilmu wa la ma'am, la yabhak fi dina wa la dunia. Kemudian jenis yang keempat tidak ada ilmu, tidak pula harta. Dia tidak mencari ilmu, tidak pula punya semangat untuk mencari harta. وقد جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر dan telah disebutkan di dalam hadis Abu Kabsyah An-Mari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dunia itu untuk empat golongan. فقال رجل أنا أذكر الحديث بالمعنى رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بهذا المال بعلم Lalu kata beliau, saya menyebutkan hadis ini secara makna dan di antara yang disebutkan adalah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu demikian pula harta lalu kemudian dia mengelola hartanya berdasarkan ilmu. dan hadis ini aku ingin menyebutkannya untuk mereka yang tergolong jenis yang keempat. Yaitu orang yang tidak punya ilmu juga tidak punya harta. نقول له هناك طريق تستطيع أن تكسب مثل أجره. di mana kita mengatakan kepadanya di sana ada metode yang memungkinkan bagimu untuk mendapatkan pahala seperti yang uh, diberikan kepada orang yang memilikinya. وهو الرجل الثاني في حديث أبي كبشة أنه يقول يا ليت لي مثل مال فلان من المال فأعمل مثل عمله الصالح بهذا المال فهما في الأجر سواء yaitu yang disebutkan di dalam hadis Abu Kafsyah ini di mana ketika orang ini melihat ada orang yang diberi kekayaan maka dia pun berandai-andai pada dirinya kalau seandainya aku memiliki harta seperti harta yang dimiliki oleh orang ini maka hal itu menyebabkan aku pun berinfak seperti infak yang dilakukan oleh orang kaya ini maka disebutkan oleh Nabi keduanya dalam hal pahala itu sama. Afwan, ah, afwan, ana usahih. هذا الذي يقول يا ليت لي من المال مثل مال فلان فأعمل به هذا رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا نعم ya. Jadi beliau ingin meng mengedit, membetulkan apa yang beliau sampaikan tentang seseorang yang diberi ilmu namun dia tidak diberi harta. Ini adalah jenis yang dimaksud orang yang diberi ilmu namun tidak diberi harta jenis yang kedua lalu kemudian dia berangan-angan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. وهذا من بركة العلم عليه أنه دله كيف يتمنى أن يفعل الخير إذا عجز عنه. Dan ini termasuk di antara keberkahan ilmu yang dimilikinya, di mana dengan ilmu tersebut dia berangan-angan agar kalau seandainya dia diberi harta, maka dia akan menginfakkan hartanya dalam kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang yang memiliki harta tersebut. والقسم والرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يعمل بهذا المال في معصية الله وفي خلاف العلم الذي أمر الله Lalu kemudian jenis yang ketiga yaitu seorang lelaki yang diberi harta dan dia tidak diberi ilmu sehingga dia membelanjakan hartanya tersebut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia tidak berilmu. والرابع رجل لم يؤته الله المال ولا العلم فلم يهتدي إلى الصواب فقال لصاحب المال الذي يعمل فيه بمعصية الله يا ليت لي مثل مال فلان من المال لا عمل عملت مثل عمله من أنواع الفجور والظلم وغير ذلك fahuma fil wizri sawa. Lalu kemudian jenis yang keempat yaitu seorang lelaki yang dia tidak diberi ilmu, tidak pula diberi harta. Lalu kemudian dia berangan-angan kalau seandainya aku memiliki harta seperti yang dimiliki oleh si fulan yang kaya tersebut, maka aku akan melakukan ini dan ini dia berangan-angan untuk melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan kefajiran maka disebutkan oleh Nabi keduanya dalam hal dosa itu sama. والجامع في هذا أن تعلم أولا أن فضل الله يؤتيه الله من يشاء سواء كان علما أو مالا والثاني أن تحسن نيتك إن لم تكن من ذوي العلم والمال أنك لو نلت العلم أو نلت المال جعلت ذلك في عبادة الله وطاعته Maka yang terpenting dalam hal ini bahwa hendaknya engkau meyakini segala sesuatu itu berdasarkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Siapa yang diberikan ilmu dan siapa yang diberikan harta itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan apabila engkau diberi ilmu atau diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau berniat bahwa dengan ilmu tersebut dan dengan harta yang kamu miliki, jadikan itu sebagai sarana untuk memperbanyak amal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam baqiya 'ala al Baqi. 12 نعم. وربع الأذان 12 وربع ما شاء الله ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني mimma ulim rusyda. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau menyebutkan bab tentang apa yang diceritakan, apa yang disebutkan tentang berangkatnya Nabi Musa alaihi salam dengan melalui lautan untuk bertemu dengan Al-Khadir dan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dari ucapan Musa kepada Khadir, apakah boleh aku mengikutimu agar engkau menyampaikan atau mengajarkan kepadaku ilmu dari ilmu yang disampaikan kepadamu. Amma Musa alaihi salatu wassalam kalimullah wastafahu Allah risalatihi wa kalamih. Adapun Musa alaihi salam beliau adalah kalimullah, seorang yang Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara dan berdialog secara langsung dengan beliau, maka Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada Musa dengan firman-Nya dan demikian pula dengan risalahnya. Wa qad karrara Allah 'azza wa jalla qissatahu wa qasasahu ma'a Fir'aun wa ma'a qaumihi fi 'iddati suwarin min al-Qur'an Dan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan dalam beberapa surah dari Al-Quranul Karim kisah beliau ketika menyebutkan tentang sikap atau pertemuan beliau dengan Fir'aun demikian pula sikap beliau dan kisah beliau dengan kaumnya وذلك لعظيم ما فيها من العظة والعبرة حتى قال صلى الله عليه وسلم مقتديا بموسى rahimallahu akhi Musa laqad ubiya bi aktsara min hadza sehingga hal ini menunjukkan bahwa di dalam kisah dan perjalanan hidup Musa alaihissalam banyak sekali pelajaran yang berharga yang penting untuk kita petik sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberi pujian kepada Musa alaihissalam dan beliau berupaya untuk mengikuti jejak Nabiullah Musa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Nabiullah Musa Allah Jalla ala memberi rahmat kepada Musa sungguh beliau telah banyak disakiti namun beliau senantiasa bersabar wa al khadir alaihi salatu wassalam فهو أيضا نبي من أنبياء الله تعالى Adapun Khadir alaihi salam, beliau juga adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kama tadullu alaihi al-ayat al-Qur'aniyah wal hadith kama sayati. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagaimana yang akan disebutkan. Wa qad qala الإيمان وقد قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله أول سد لباب الزندقة في الدين هو القول بنبوة الخضر لأن الذين يقولون بأنه ولي وليس بنبي أدخلوا في الأمة شرورا كثيرة سيأتي الكلام عن بعضها ولكن karena أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى bahwa pintu pertama untuk menutup pintu terjadinya kezindikan adalah mengakui dan meyakini bahwa Khadir adalah seorang nabi. Sebab mereka yang meyakini bahwa Khadir bukan seorang nabi dan mereka meyakini bahwa Khadir adalah wali dari wali-wali Allah, mereka akan menghantarkan umat ini kepada pintu kezindikan, pintu kekufuran sebagaimana yang nanti akan kita terangkan insyaallah. كان موسى عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل إلى قومه والخضر نبي إلى قومه Musa alaihissalam beliau adalah salah seorang nabi dan rasul dari nabi-nabi Bani Israel yang diutus kepada kaumnya dan Khadir juga beliau seorang nabi yang diutus kepada kaumnya. سيأتي في الحديث أنه قال له إنك على علم علمك الله لا أعلمه وأنا على علم علمني الله لا تعلمه Dan akan disebutkan nanti hadis di mana Khadir mengatakan kepada Nabi Allah Musa, sesungguhnya engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak ketahui. Dan aku juga memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. وسيكرر المؤلف هذا الحديث في آه، بابين باب الرحلة في طلب العلم باب الخروج في طلب العلم وفي باب إذا سئل الإنسان عن غيره من أو من هو من أعلم منه فسيكرره مرتين نعم Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau akan mengulangi lagi hadis ini pada dua bab yang berikutnya. Yang pertama bab tentang keluar untuk menuntut ilmu, kemudian juga pada bab yang akan disebutkan ketika seorang ditanya siapakah orang yang paling berilmu. Alladzina qalu min as-sufiyyah wa ghairihim inna khadira Mereka yang mengatakan dari kaum sufi ya dan yang lainnya bahwa Khadir adalah seorang wali. Wasalu bihadzal qaul ila umurin khatiratin jidda. Maka mereka dengan keyakinan mereka ini sampai kepada perkara-perkara yang sangat berbahaya sekali. Wahia minal kufri bittifaqil ulama. Yaitu mereka sampai kepada tingkatan kekafiran berdasarkan kesepakatan para ulama. Minha di antaranya annahum yujawizuna li ba'dihim mimman yusammunahu wali an yakhruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebagai di antaranya apa yang mereka yakini bahwa orang yang disebut sebagai wali dalam anggapan mereka diperbolehkan untuk keluar dan tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kufur. Dan ini tentu merupakan kekafiran. Thumma yastadillun yaqulun kama kharaja al-Khadir an syariat Musa. Lalu mereka menjadikan ini sebagai dalil. Mereka mengatakan seperti keluarnya Khadir dan uh, keluarnya Khadir dari Musa. Maksudnya Khadir tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. هذا الاستدلال الاستدلال باطل Pendalilan ini adalah merupakan pendalilan yang batil. واحد لأن موسى لم يكن مرسلا إلى الخضر وإنما هو مرسل لبني إسرائيل Yang pertama, sebab Khadir alaihissalam, uh, Musa alaihissalam itu tidak diutus untuk mengajari Khadir. Musa alaihissalam hanya diutus kepada Bani Israel. اثنين أن الخضر لما فسر عمله أقره موسى Kemudian yang kedua, bahwa ketika Khadir menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan di dalam perjalanannya bersama Musa, hal itu diakui oleh Musa dan disetujui. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam sabdanya bahwa Nabi terdahulu itu mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku, maka aku diutus kepada manusia secara umum. وقال صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau mengatakan demi Allah kalau seandainya Musa bin Imran hidup di masaku ini maka tidak diperkenankan bagi beliau kecuali dia harus mengikutiku. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حكما عدلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitakan bahwa akan turun Nabi Allah Isa bin Maryam di akhir zaman sebagai seorang penegak hukum yang berhukum dengan penuh keadilan di mana beliau berhukum berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وليس يحكم عيسى كما يقول بعض متأخري مذهب الحنفية إن عيسى يحكم في آخر الزمان بمذهب أبي حنيفة. Dan tidak seperti apa yang dipahami oleh sebagian mereka yang fanatik terhadap madhab Abu Hanifah bahwa Nabi Isa apabila turun di akhir zaman maka dia akan berhukum berdasarkan madhab Hanafi. فقولهم يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر كفر وتلبيس على الناس Maka ucapan mereka bahwa diperbolehkan bagi seseorang dari kalangan umat ini untuk meninggalkan dan tidak wajib mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya Khadir yang tidak mengikuti syariat Musa ini adalah merupakan ucapan dan keyakinan yang kafir. ومن الباطل المسألة الثانية مما قرروه أن الولي يأخذ علمه من غير طريق الأنبياء إما من الله مباشرة أو من اللوح المحفوظ ويسمونه العلم اللدني dan termasuk di antara kebatilan mereka ketika mereka berkeyakinan bahwa wali itu apabila hendak mengambil ilmu, dia tidak mengambil ilmu melalui nabi. Namun jika dia mengambil ilmu, maka dia langsung mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala atau dia langsung mengambilnya dari Al-Lauhul dan ilmu yang seperti inilah yang mereka sebut sebagai ilmu ladunni. Wa bisabab hadza qalu innal wali yakunu afdal minal anbiya'i wal mursalin. Maka dengan sebab inilah mereka mengatakan kedudukan wali itu lebih afdal, lebih mulia daripada kedudukan para nabi dan rasul. Wa tafdhilul awliya 'ala al anbiya'i wal rusul kufrun billahi azim. Dan lebih mengutamakan dan lebih mengagungkan wali daripada nabi dan rasul ini adalah merupakan sikap kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. وادعاؤهم أنهم يأخذون من الله مباشرة أو من اللوح المحبوب كذب وتدليس وإنما إذا سمعوا أصواتا أو أنوارا تأتيهم فإنها من تنزل الشياطين عليهم نعم. Maka pengakuan mereka bahwa mereka itu mengambil ilmu dari Allah secara langsung atau mengambil ilmu langsung dari Allahul Mahfuz ini adalah merupakan bentuk kedustaan dan bentuk kejelis dan sesungguhnya anggapan mereka tersebut pada hakikatnya mereka hanya mendengarkan ada suara-suara atau ketika mereka melihat cahaya lalu kemudian mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang datang dari Allah namun pada hakikatnya yang datang kepada mereka dan yang membisikkan mereka adalah para syaitan. ولهذا أوجبوا على أتباعهم المسمين بالمريدين إذا أمر شيخ الطريقة بأمر أو شيخه أو أستاذه مؤدبه بأمر مخالف للشريعة معصية واضحة يجب عليه أن يطيع شيخه لأنك أنت تراها معصية كما كان موسى يرى قتل يعني خرق السفينة و- ولكن الشيخ أدرى أنها في الباطن ليست معصية Oleh karena itu, mereka mengharuskan dan mereka mewajibkan kepada para pengikutnya yang disebut sebagai murid-murid. Nah, nakul murid. Murid-murid ya. Ya, yang mereka istilahkan sebagai murid. Ya, ya kita sebut juga murid. Ya, disebutkan sebagai murid-murid mereka. mereka mengharuskan kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang belajar kepadanya untuk menaati apa saja yang mereka sampaikan. Hal ini disebabkan karena mereka berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh wali tersebut dia tidak mengambil dari Nabi, tapi dia langsung mengambilnya dari Allah atau dari al Al-Mahfud sehingga ketika mereka memerintahkan kepada satu perbuatan kemaksiatan, maka mereka juga mewajibkan untuk mengambil diambil atau di, diyakini oleh murid-muridnya karena e, mereka berdalil seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Musa mengingkari eh, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Khadir itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dalam keadaan pada hakikatnya Khadir melakukan sesuatu karena dia mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika walinya atau ustadznya atau syekhnya itu melakukan suatu kemaksiatan mereka menganggap bahwa itu tetap diperbolehkan karena mereka tidak mengambil ilmu dari nabi tersebut fa'afsadu alaihim dinahum wa insaniyatahum wa fitratahum wa aqlahum sehingga mereka berhasil merusak agama para pengikut mereka dan merusak akal-akal mereka, merusak fitrahnya mereka. وفي ذلك من القصص ما يستحي الإنسان أن يذكره dan banyak sekali kisah-kisah yang mereka sebutkan yang sebenarnya seseorang malu untuk menyebutkannya dan menghikayatkannya. الشاهد أننا إذا آمنا بأن الخضر نبي وأنه مرسل إلى قوم غير قوم موسى وأنه على علم علمه الله فهذا يبطل جميع أباطيلهم yang intinya bahwa apabila kita meyakini Khadir adalah seorang nabi dan bahwasanya beliau diutus kepada kaumnya secara khusus sebagaimana Nabi Musa juga diutus kepada kaumnya secara khusus dan bahwasanya Khadir diberi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepadanya demikian pula Musa diberi ilmu oleh Allah yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepadanya keyakinan ini membatalkan keyakinan mereka dari kalangan uh, kaum sufiyah tersebut لا أطيل المسألة الثانية في الخضر أنه ميت غير حي Kemudian saya tidak ingin memperpanjang permasalahan yang kedua bahwa kita meyakini Khadir telah mati dan tidak hidup lagi. فالقول بأن الخضر حي يرزق وأن من الناس من يلتقي به أو هو يلتقي بالناس ويحدثهم ويعلمهم بالأخبار والعلوم هذا من الباطل والكذب maka keyakinan atau ucapan sebagian mereka bahwa Khadir sekarang ini masih hidup dan bahwa ada di antara manusia sekarang ini pernah bertemu dengan Khadir atau Khadir pernah bertemu dengan mereka lalu kemudian Khadir mengajarkan dan menyampaikan kepada mereka ilmu-ilmu tersebut maka ini termasuk di antara kebatilan dan kedustaan. Walau isfaradna anna rajulan sadiqan salihan fi nafsihi قال أتاني رجل في الغرفة فقال لي كذا وكذا وافعل كذا ثم غاب عني فقلت من أنت رحمك الله قال فالتفت إلي وقال أنا الخضر نقول هذا الصادق رأى شخصا نعم لكن ليس الخضر ولا من البشر إنما رأى الشيطان ليضله بأنه هو الخضر نعم. Kalau seandainya kita menganggap saja Ada orang yang dia terlihat saleh dan dia terlihat orang yang jujur. Ketika dia sedang berada di kamarnya, maka dia pun didatangi oleh seseorang. Lalu kemudian dia pun orang ini mengajarkan kepadanya hal-hal yang kaitannya dengan eh, hukum-hukum, uh, kaitannya dengan ilmu. Lalu kemudian setelah itu dia menghilang begitu saja. Maka Lalu kemudian dia bertanya, siapa engkau rahimakallah? Semoga Allah merahmatimu. Maka lelaki goib ini pun mengatakan, aku adalah khabir. Kalau seandainya dia ini benar-benar menceritakan dan mengalami kejadian tersebut, maka kita mengatakan bahwa yang datang kepadanya bukanlah Khadir, tapi yang datang kepadanya adalah syaitan yang berdusta untuk menyesatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Asyayatin tudillu an-nas bidzalik hatta ya'khudhu 'anha ma turid bid'awa annaha hiya al-khadir. Maka syaitan mereka mampu untuk melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mampu menjerat manusia tersebut dengan alasan bahwa yang datang adalah Khadir. أين الخضر إذا كان حيا لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي إلى الصحابة ولم يأتي إلى التابعين والواجب أن يأتي ليؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتابعه Mana Khadir kalau seandainya dia dikatakan bahwa dia masih hidup? Dia nggak pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah ngaji kepada Rasul, nggak pernah datang kepada para sahabat, nggak pernah datang kepada para tabi'i. Kalau seandainya dia masih hidup, dia pasti datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. نتابع المؤذن ونقول ما شرع لنا من الأذكار في متابعة المؤذن وبعد الأذان ثم نعود إلى إكمال قراءة الأحاديث وما يسر الله من الأبواب حتى يعني نصلي وحتى يتوقف الصلاة نعم Ya, jadi kita ikuti dulu panggilan azan dan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh muadzin, mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan. Kemudian setelah itu kita melanjutkan kembali pelajaran kita. تناصر والصلاة فهذه التربية الصوفية للمريدين مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم Maka tarbiyah sufiyah ini kepada murid-muridnya jelas menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Demikian pula yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang datang dari para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف dan telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق fi ma'siyatil khaliq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Fala ta'ata li ahadin min al-bashar fi ma'siyati Allah taala. Maka tidak ada ketaatan kepada siapapun dari kalangan manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولكن هؤلاء وضعوا على بصائر طلابهم وأتباعهم غشاوة akan tetapi mereka ini telah meletakkan ada penutup terhadap ilmu atau basirah yang ada pada mereka. وأضلوهم بحكايات باطلة وروايات مكذوبة dan mereka telah menyesatkan murid-muridnya dengan hikayat dan cerita-cerita yang batil dan riwayat-riwayat yang palsu. وبما تلقاه بعض شيوخهم من طريق الجن والشياطين وتعاملهم معهم dan dari apa yang diambil oleh sebagian syekh-syekh mereka yang pada hakikatnya mereka mengambilnya dari syaitan-syaitan dan muamalah pergaulan mereka dengan para syaitan tersebut. وبعض هذه الجماعات الإسلامية السياسية كالإخوان وغيرهم أخذوا من الصوفية هذه الطاعة المطلقة العمياء dan ada sebagian dari jamaah dan kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang politik seperti Al-Ikhwanul Muslimun dan yang semisalnya mereka justru mengambil cara-cara yang seperti ini dari kaum sufiyah di mana mereka mengharuskan kepada para pengikutnya untuk menaati mereka secara mutlak. وجعلوا هذه الطاعة المطلقة من أركان بيعتهم والعياذ بالله. Dan mereka menjadikan ketaatan secara mutlak ini kepada pimpinan mereka termasuk di antara rukun bayat mereka والعياذ بالله. وقد حصلت حوادث كثيرة قادة هذه الجماعات يفعلون أو يأمرون أتباعهم بمعصية الله ورسوله فيطيعونهم maka telah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di mana ketika terjadi sebuah peristiwa lalu kemudian pimpinan mereka atau para pemimpin mereka melakukan sesuatu atau memerintahkan sesuatu yang jelas itu menyelisih syariat lalu kemudian bawahannya dan para pengikutnya menaati apa yang diperintahkan oleh pimpinan-pimpinan mereka tersebut. Bisabab al-jahl wa taqlid disebabkan kejahilan dan disebabkan sikap taklid. Wal qasas wal waqa'i fi dhalik katsira. Kisah-kisah dan berbagai macam kejadian tentang hal itu banyak sekali. أما دعوة الكتاب والسنة دعوة أهل السنة أهل الحديث فإنما تدعوك إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة لا يدعونك إلى اتباعهم هم ولا طاعتهم هم طاعة مطلقة نعم. Adapun dakwah yang dibangun di atas kitabullah dan as-sunnah yaitu dakwah ahli sunnah, dakwah ahlul hadis, maka mereka senantiasa mengajak manusia untuk mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabat. mereka tidak pernah memerintahkan kepada yang lainnya untuk mengikuti dan menaati mereka dengan ketaatan secara mutlak. Qala al-Bukhari rahimahullah hadatsani Muhammad bin Ghurair الزهري وتقدم معكم الفرق بين حدثنا إذا كان معه غيره وحدثني إذا كان وحده قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعني بن سعد الزهري قال حدثني أبي وإبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وابن كيسان كما تقدم عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدث أي ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره عن ابن عباس أنه تمارى أي تناقشا وتناظرا وتحاورا في هو والحر بن قيس بن حصن الغزالي في صاحب موسى أي المذكور في القرآن معه قال ابن عباس هو خضر نعم يعني تعيين صاحب موسى في القرآن من هو هذا يدخل أيضا في علم مبهمات القرآن نعم Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah memberitakan kepadaku Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri dan telah lalu kita menjelaskan perbedaan antara haddatsani dan haddatsana bahwa haddatsani apabila guru tersebut memberitakan hadis itu kepada dia secara khusus. Kata beliau telah memberitakan pada kami Yakub bin Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Sa'ad Zuhri. Kata beliau telah memberitakan pada aku ayahku, yaitu Ibrahim bin Sa'ad dari Saleh, yaitu Saleh bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, yaitu Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Beliau memberitakan bahwa Ubaidullah bin Abdullah, yaitu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, memberitakan dari Ibn Abbas bahwa pernah suatu ketika Ibnu Abbas berdialog, berbincang, berdiskusi dengan Al-Fur bin Qais bin Hisan Al-Fazari tentang siapakah sahabat Nabi Musa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Ibnu Abbas mengatakan dia adalah Khadir. وفي هذا المباحثة والمناقشة في طلب معاني الآيات أو المبهمات في القرآن أو في السنة مع الرجوع إلى الدليل الفاصل بين الأقوال Maka di dalam hadis ini terdapat dalil diperbolehkannya melakukan diskusi, saling membahas baik yang berkaitan tentang apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau kaitannya dengan perkara-perkara mubham tentang seseorang yang tidak disebutkan dengan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang terjadi antara Ibn Abbas dengan Al-Hur bin Qais di mana mereka berdiskusi tentang siapakah sahabat Nabi Musa yang Musa bertemu dengannya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. قال فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة وعلمائهم قال فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه أي من هو هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال أي أبي نعم هنا ابن عباس كان يعلم ويفتي ويجيب ثم يأمر السائل أن يذهب فيسأل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لماذا؟ تثبيتا وتوثيقا لعلمه Lalu نعم. kemudian ketika terjadi dialog dan diskusi antara Ibn Abbas dengan Al-Hur bin Qais, maka lewatlah di hadapan mereka Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk di antara ulama'nya para sahabat dan termasuk di antara ahli Quran dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ketika Ubay bin Ka'ab ini lewat, maka dia pun dipanggil oleh Ibn Abbas dan Ibn Abbas mengatakan menceritakan tentang dia dan sahabatnya bahwa aku sedang berdialog, aku sedang berdiskusi antara aku dengan sahabatku ini tentang siapakah sahabat Nabi Musa yang Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk e, melakukan perjalanan agar bisa bertemu dengan orang tersebut yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Al maka Ibn Abbas bertanya, apakah engkau wahai Ubay pernah mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hal ini? Maka dijawab oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, iya. Aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan bersabda demikian dan demikian yang nanti akan disebutkan. Maka di dalam uh, hadis ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau ingin menguatkan apa yang beliau sebutkan tadi bahwa yang menjadi sahabat Musa itu adalah Khazir di mana beliau mendatangkan atau menetapkannya atau menguatkannya dengan riwayat yang datang dari sahabat yang lain. Qala Ubay, "Na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فدلت إذا السنة أن الخضر عليه الصلاة والسلام أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات Lalu kemudian uh, dijawablah oleh Hubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, iya. Sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tatkala suatu ketika Nabi Musa berkumpul bersama dengan sebagian kaumnya dari Bani Israel, ada seorang lelaki datang kepada beliau, lalu dia bertanya, Apakah engkau mengetahui ada orang yang paling berilmu darimu? Orang yang lebih berilmu darimu? Maka dijawab oleh Musa, tidak. Ya, artinya beliau tidak mengetahui ada orang yang lebih berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, bahkan ada yaitu hamba kami yang bernama Khabir maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menetapkan bahwa Khadir lebih berilmu dari Nabi Allah Musa sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya itulah para rasul di mana kami mengutamakan memberi keutamaan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya secara langsung dan Allah Azza wa Jalla mengangkat kedudukan dan derajatnya. Dan bukanlah yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa Khadir adalah seorang wali dengan alasan bahwa Khadir lebih berilmu daripada Musa alaihissalam sebagaimana yang disangka oleh mereka. Lama Allah ila Musa أن هناك نبيا وعبدا صالحا اسمه الخضر أعلم منه سأل السبيل إلى لقيه يعني كيف ألقاه يا ربي ليطلب ويتعلم نعم Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam bahwa di sana ada hamba Allah yang lebih berilmu dari Musa, maka Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara dan metode yang memungkinkan untuk beliau lakukan agar bisa bertemu dengan hamba Allah tersebut yang bernama Khadir. ولهذا سيأتي بعد أحاديث باب الخروج في طلب العلم ويذكر هذه القصة أيضا رحمه الله. Oleh karena itu akan disebutkan nanti setelah beberapa hadis, hadis ini pula di dalam bab tentang al-khuruj fi talabil ilm keluar untuk menuntut ilmu di mana beliau menyebutkan kisah ini pula. Qala fa sa'ala Musa as-sabila ilayhi fa ja'ala Allah lahu al-hut ayah ay alama wa qila lahu idza faqidta faqidta al-hut farji' fa innaka satalqah wa kana yattabi'u athar al-hut fi al-bahr فقال لموسى فتاه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه فهذا حجة واضحة على أن صاحب موسى في سورة الكهف هو الخضر عليه الصلاة والسلام كما روى أبي بن كعب Lalu kemudian Nabi Allah Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan atau diberi cara untuk bisa bertemu dengan Khadir tersebut maka Allah Jalla wa ala menjadikan untuknya ikan sebagai tandanya. Lalu kemudian dikatakan kepada Nabi Musa, apabila engkau kehilangan ikan tersebut, maka kembalilah engkau. maka di tempat itulah engkau akan bertemu dengannya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengikuti bekas dari ikan tersebut yang terjun dan masuk ke dalam lautan. Lalu kemudian Musa eh, faqala li Musa fatahu fatahu qala li Musa. Hmm? Faqala fatahu li Musa. Eh, nah, nah. maka uh, yang menemani uh, pemuda yang menemani Musa mengatakan kepadanya, "Tidakkah engkau melihat ketika kami tadi singgah di sebuah batu besar di mana aku melupakan ikan yang kami bawa di tempat tersebut dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan?" Lalu kemudian dikatakanlah oleh Musa, "Itulah yang kami inginkan, itulah yang kami kehendaki." Maka kemudian mereka pun kembali mengikuti jejak mereka sebelumnya jejak mereka dari perjalanan mereka tersebut sehingga keduanya pun bertemu dengan Khadir maka terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya maka hadis ini menerangkan kepada kita bahwa eh, sahabat Musa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi beliau adalah seorang yang bernama Khadir وهذا الhadis يعتبر min tafsir al-sunnah al-Quran taqaddama. Dan hadis ini termasuk di antara bentuk penafsiran Al-Qur'anul Karim dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أي لابن عباس اللهم علمه الكتاب ففيه فضل ابن عباس وفيه استجابة الله عز وجل لدعوة نبيه وفيه الحرص على الدعاء لنفسك عند طلبك العلم بالتفهيم والتعليم أو دعاء غيرك لك من الوالدين والصالحين من أهل العلم والفضل فلا بأس فهذا من من يعني مما لا بأس به نعم. Lalu kemudian berkata Imam Al Bukhari rahimahullah taala عفوا كلمة مما لا بأس به أحذفها أو يعني اتركها لكن المقصود هذا مما يتأكد في طرق تحصيل العلم الدعاء نعم خلاص Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kepada Ibnu Abbas Allahumma 'allimhul kitab ya Allah ajarkanlah kepadanya al-kitab yaitu Al-Qur'anul Karim Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan tentang keutamaan Ibnu Abbas yang mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian pula di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk ibnu Abbas agar diberi pemahaman terhadap Al-Quranul Karim. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya agar diberi kemudahan untuk memahami hukum-hukum Allah, memahami kitab Allah dan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang lain yang mendoakan beliau dengan doa tersebut. Maka ini termasuk di antara cara yang memudahkan bagi seorang hamba untuk memahami ilmu. قال البخاري حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو القطيعي قال حدثنا عبد الوارث هذا عبد الوارث بن عبد الصمد ولا آه. طيب. عبد الوارث بن عبد الصمد؟ عبد الوارث بن سعيد طيب قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إليه احتضنه في هذا لا شك احتضان الطالب والتلطف به وقال اللهم علمه الكتاب وقد وقع وقد يعني أجاب الله تبارك وتعالى دعوة نبيه في ابن عمه عبد الله بن عباس فكان ترجمان القرآن كما قال عنه ابن مسعود وقد تقدم هذا معكم في مقدمة أصول التفسير نعم تفضل عبد الوارث بن سعيد بن تكون التميمي لا بس عبد الصمد نعم Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abu Ma'mar telah memberitakan pada kami Abu Ma'mar yaitu Abdullah bin Amr Al-Qati'i lalu kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdul Warith yaitu Abdul Warith bin Sa'id kata beliau telah memberitakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibn Abbas beliau mengatakan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merangkulku, memelukku, dan beliau mengatakan, Ya Allah, ajarkanlah kepadanya Alkitab, ajarkanlah kepadanya Al-Quranul Karim. Maka di dalam hadis ini menunjukkan anjuran seorang guru untuk berlemah lembut kepada muridnya dan menyampaikannya dengan cara yang lembut dengan kasih sayang di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merangkul Abdullah ibn Abbas dan mendoakannya kebaikan. وقد عرف الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما لابن عباس هذا الفضل وأقر له بهذا العلم في كتاب الله عز وجل. dan hal itu telah diketahui oleh para sahabat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam seperti Umar bin Khattab demikian pula Abdullah bin Mas'ud di mana mereka mengakui ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas tentang kitabullah. ثم قال البخاري باب متى يصح سماع الصغير Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab tentang kapan dianggap sah ketika anak kecil itu mendengarkan hadis. هذا يسمى سن التحمل والرواية سن التحمل عفوا نعم ini disebut di dalam istilah para ulama usia kapan seseorang itu dianggap sah untuk menerima hadis ketika dia mendengarkan hadis. Taqaddam ma'akum min turuq tahammul al-hadis as-sama' wal qira'ah 'ala asy shaykh wal munawalah wal mukatabah, al-kitabah. Dan telah berlalu penjelasan yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa metode-metode pengambilan riwayat dari seorang guru apakah dengan cara mendengarkan dari suara syekh meriwayatkan hadis atau dengan cara murid membacakan hadis itu kepada gurunya atau dengan cara munawalah guru memberikan kitab kepada muridnya atau dengan cara alkitabah penulisan di mana guru menulis hadis lalu kemudian diberikan kepada muridnya. masail min ilm mustalah علم مصطلح الحديث يذكرها Bukhari في صحيحه. Maka ini permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan ilmu mustalahul hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. وبعده تلميذه الإمام مسلم ذكر في مقدمة صحيحه مسائل كثيرة من علوم الحديث. Dan setelahnya pula yaitu Al-Imam Muslim rahimahullah beliau menyebutkan di dalam muqaddimah sahih Al-Imam Muslim banyak permasalahan yang itu kaitannya dengan ilmu mustalahul hadis. وقبل البخاري الإمام الشافعي رحمه الله ذكر مسائل في كتابه الرسالة وتكلم عنها وهي من مسائل علوم الحديث ومصطلح الحديث. Dan sebelum beliau, sebelum keduanya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di mana beliau menyebutkan di dalam kitabnya Ar-Risalah banyak permasalahan-permasalahan yang juga berkaitan dengan ulumul hadis atau ilmu mustalahul hadis. فالشافعي كما أنه أول من تكلم وألف في أصول الفقه فكذلك هو أول من تكلم وألف في أصول الحديث. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagaimana beliau orang yang pertama kali membahas dan menjelaskan tentang masalah-masalah yang kaitannya dengan usul fikih, maka demikian pula beliau adalah orang yang pertama kali yang membahas tentang ilmu mustalahul hadis. Amma qaulul ulama inna awwal man alaf fi ulum al-hadith huwa al-hafiz Abu Muhammad al-Rama Hurmuzi fi kitabih al-muhaddith al-fasil وتوفي عام 360 للهجرة فمرادهم أنه جمع واستوعب أو جمع وكتب في كتاب مستقل Adapun yang dimaksud oleh para ulama bahwa yang pertama kali menulis dalam sebuah kitab yang menjelaskan tentang ilmu mustalahul hadis adalah Al-Hafiz Abu Muhammad Ar-Rama Hurmuzi yang menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Muhaddithul Fasil maka e, beliau ini wafat pada tahun 360 Hijriyah maka yang dimaksud oleh para ulama bahwa beliau orang yang pertama menulis kitab dalam ilmu mustalah hadis yaitu kitab khusus kitab yang murni menjelaskan tentang ilmu yang kaitannya dengan mustalah hadis sebab Imam Syafi'i beliau tidak khusus menerangkan ilmu mustalah hadis tapi mencampurnya dengan ilmu yang lain. فالصغير إذا سمع الحديث وحفظه وسيأتي ما هي السن صح أخذه وتحمله ولكن لا نقبل روايته للحديث إلا بعد البلوغ وهكذا الكافر إذا كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وحفظه ثم أسلم فنقبل روايته له بعد الإسلام لا نقبل روايته حال كفره نعم. maka seorang anak kecil ketika dia mendengarkan sebuah hadis pada saat dia masih kecil dia mendengarkan hadis itu dan dia menghafal riwayat tersebut maka itu hukumnya sah apabila dia betul menghafalnya hanya saja kita tidak menerima riwayat yang diriwayatkan dari hadis tersebut kecuali apabila dia telah mencapai usia balik. Sebagaimana halnya orang yang kafir. Orang kafir ketika dia mendengarkan hadis dalam keadaan dia kafir, maka itu sah apabila dia mendengarkannya dan menghafalnya. Namun kita tidak menerima riwayat tersebut kecuali apabila dia telah masuk Islam lalu menyampaikan hadis tersebut dalam keadaan dia muslim. Adapun ketika dia dalam keadaan kafir menyampaikan hadis, kita tidak bisa menerimanya. فهناك من الصحابة من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار دون البلوغ وقد حملوا أو سمعوا منه أحاديث فرووها بعد البلوغ وقبلتها الأمة كلها معنا Dan di sana ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Pada saat Nabi shallallahu alaihi wasallam wafat, mereka ini masih kecil, belum mencapai usia balik. Dan mereka telah mendengarkan hadis-hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka telah mencapai usia balik, mereka memberitakan hadis itu kepada umat dan umat pun menerimanya, mereka tidak mengingkarinya, menunjukkan bahwa apa yang mereka dengarkan ketika mereka belum mencapai usia balik itu hukumnya sah. فذكر هنا حديثين الأول قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك الإمام بن أنس تقدم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا أي في منى كما جاء في الرواية الأخرى والحديث فيه مسائل كثيرة سنقتصر على محل الشاهد وأنا يوم على حمار أتان أنثى وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قارب الاحتلام وهذا يدل على أنه كان في الثانية أو الثالثة عشرة من عمره كما جاء في الروايات الأخرى فدل على أنه قد سمع أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وشهد مواقف له فرواها للأمة بعد البلوغ نعم ثم عفوا آه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي نعم Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dua hadis di dalam bab ini. Yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah memberitakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Kata beliau telah memberitakan pada Malik dari Ibn Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Udbah, dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau berkata, Aku suatu ketika aku datang dalam keadaan berkendaraan dengan mengendarai sebuah keledai, keledai jantan, eh, keledai betina, apa? Aku mengendarai keledai betina dan ketika itu aku mendekati masa balik dan eh, ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu masih belum mencapai usia balik sekitar 12 atau 13 dari usia beliau namun beliau telah banyak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau banyak menyaksikan kejadian-kejadian di masa hidup Rasulullah alaihi salatu wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengerjakan salat di Mina beliau salat menghadap tidak menghadap ke dinding lalu kemudian aku pun melewati sebahagian dari saf yang mereka salat bersama Nabi Lalu kemudian setelah itu aku melepaskan uh, keledai atau kendaraan keledai betina Ibnu Abbas, beliau lepaskan. Lalu kemudian aku masuk ke dalam kaf dan hal itu tidak diingkari. Yani tidak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. فهذا الحديث فيه مسألة في مصطلح الحديث وهي أو أصول الحديث وهي سماع الصغير قبل البلوغ ورواية وتحمله Maka uh, hadis ini diantara faedahnya apa yang telah kita sebutkan tadi bahwa anak kecil ketika mendengarkan hadis maka hukum apa yang dia dengarkan itu sah. وفيه مسألتان فقهيتان الأولى أن المرور بين صفوف المصلين من بعد الإمام لا يقطع الصلاة Dan di sini juga ada dua permasalahan kaitannya dengan permasalahan fikih. Yang pertama bahwa melewati sebagian soft makmum ya, melewati sebagian soft makmum itu tidaklah memutus salat. Fa idza murur marra baina Apabila seseorang memerlukan untuk lewat, maka dia diperbolehkan melewati sebagian soft para makmum. الثانية قوله إلى غير جدار احتج به من يرى أن السترة مستحبة غير واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم يصلي إلى جدار أي إلى سترة Kemudian permasalahan yang kedua, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa sholat dengan menggunakan sutra itu tidak wajib, tapi hukumnya mustahabbah, sifatnya anjuran. Mereka mereka berdalil dengan hadis ini di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tidak menghadap ke dinding, lalu kemudian difahami yaitu tidak menggunakan sutra. ومن رأى وجوب السترة أجاب عن هذا الاستدلال بأن نفي الجدار لا يلزم منه نفي السترة فربما صلى إلى حربة صغيرة وهي العنزة كما كان يفعل في أسفاره Sallallahu Alaihi Wasallam, wahwa kana fi safar. Namun para ulama yang mereka mewajibkan seorang untuk sholat dengan menggunakan sutra pembatas sholat, mereka menjawab mereka menjawab alasan dari mereka yang mengatakan atau berdalil dengan hadis ini bahwa memang disebutkan di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tidak menghadap ke dinding, tapi Penyebutan tidak menghadap ke dinding bukan berarti Nabi tidak sholat menghadap ke sutra. Sebab dinding tidak mesti uh, tidak mesti seorang sholat dengan menggunakan dinding. Sutra itu tidak harus dari dinding. Sebab terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan safar beliau, beliau sholat dengan menggunakan tombak kecil, menggunakan al-harba as-saghirah atau al-anazah tombak kecil yang diletakkan di hadapan beliau. Jadi uh, ini tidak menunjukkan bahwa Nabi tidak menggunakan sutra. Namun terkadang beliau menggunakan sutra bukan dari dinding. Apalagi memang disebutkan di dalam hadis itu Rasulullah sedang melakukan perjalanan safar. وفيه مسألة من أصول الفقه وهي الاستدلال بالإقرار وأنه لو كان ما فعله غير جائز لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه الصحابة Dan di dalam hadis ini juga terdapat ada satu permasalahan kaitannya dengan usul fikih, yaitu diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak adanya pengingkaran dari Nabi Alaihi Wasallam itu menunjukkan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas yang melewati sebagian saf. Sebab kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas itu tidak dibenarkan, maka tentu beliau diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diingkari oleh para sahabatnya. فهنيئا لمن يتفقه ويطلب العلم من الأحاديث Maka selamat bagi kalian yang senantiasa menuntut ilmu dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala حديث حديث رسول الله في الحديث الواحد مسائل كثيرة. دلم satu حديث di dalam terdapat banyak permasalahan. الحديث الثاني في هذا الباب في سماع الصغير قوله قول البخاري حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر علي بن مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي بضم الزاي وهو محمد بن الوليد عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة وهو ملء الفم من الماء مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو الدلو المعلق في بيتي فيه ماء فهذا فيه أنه عقلها وعمره خمس سنوات فبعضهم حددها بالخمس والصحيح أنه بالتمييز إذا ميز في الخمس صح سماعه ميز في السبع صح سماعه وبعضهم كان يقول إذا ميز بين التمرة والجمرة لكن الصحيح إذا ميز الكلام وفهم الخطاب ورد الجواب وأقل ذلك جاء عن الصحابة خمس Lalu kemudian hadis yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada aku Muhammad bin Yusuf kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Mushir Ali bin Mushir kata beliau telah memberitakan kepadaku Muhammad bin Harb telah memberitakan kepadaku Zubaidi Muhammad bin Walid dari Az-Zuhri dari Mahmud bin Rabi' bahwa beliau mengatakan Aku mengingat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam majah yang dimaksud majah yaitu air yang dimasukkan ke dalam mulut. Majahati wajhi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemprotkannya ke wajahku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan uh, air ke dalam mulutnya lalu disemprot ke wajahnya uh, Mahmud bin Rabi' dan kata Mahmud aku mengingat itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyemprotkannya ke wajahku dan aku ketika itu berusia lima tahun dari gayung yang di e, berisi air lalu kemudian dimasukkan ke dalam mulut Nabi lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemprot, menyemprotkannya ke wajah Mahmud bin Rabi' maka di dalam hadis ini ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa usia minimal usia minimal sahnya seorang dianggap mendengarkan hadis apabila dia berusia lima tahun apabila dia berusia lima tahun namun sebagian para ulama mengatakan bahwa eh, yang terpenting di sini bukan usia lima tahunnya, tapi yang terpenting dia telah menjadi seorang memayis. Memayis itu dia bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya dia bisa membedakan mana kurma, mana darah api. Dia bisa membedakan di antara keduanya. Sehingga eh, kondisi satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada seorang yang dia bisa mencapai usia tamyiz ketika dia telah berusia tujuh tahun. Ada pula yang kurang dari itu. Namun yang terpenting, apabila dia bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya, dia memahami dan dia bisa menjawab apa atau pertanyaan disampaikan kepadanya, maka dia telah dianggap sebagai seorang yang mumayyiz dan usia minimalnya yang diriwayatkan dari hadis adalah ketika dia berusia lima tahun. هذا الكلام هو في السماع متى يصح سماعه Pembahasan ini ini kaitannya dengan mendengarkan hadis. Kapan dikatakan seorang itu sah ketika mendengarkan sebuah riwayat. وهناك مسألة غير السماع وهي الحضور أن يكون حاضرا مجلس الحديث ويجاز بالإجازة ويكتب اسمه في من حضر ada lagi yang dibahas oleh para ulama kaitannya dengan kehadiran yaitu seorang anak dihadirkan di dalam majelis hadis, majelis ilmu sehingga dia disebut e, ketika dia diberi ijazah lalu kemudian dia disebut bahwa si fulan hadir di majelis ini. فالحضور لا يشترط السن فقد كان يحضر الآباء بأطفالهم الرضع والصغار والسنتين وثلاث ثم يقيد أسماؤهم maka masalah kehadiran di majelis itu tidak disyaratkan harus memiliki usia tertentu. Dahulu mereka menghadirkan anak-anak mereka, ada yang muda, ada yang tua, ada yang anak kecil dihadirkan di dalam majelis, lalu kemudian eh, seorang guru memberikan ijazah bahwa dia menghadiri majelis si fulan. طيب الآن نسيت نحن ما صلينا الظهر نعم لا حول ولا قوة أنا ظننت أننا نكمل لأن هذا بعد الصلاة ما صلينا الآن سنصلي إن شاء الله الظهر طيب خلاص المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه محمود بن الربيع للمداعبة للطفل وأيضا للبركة بركة أثره صلى الله عليه وسلم فغيره إذا فعل هذا مع الأطفال إنما يكون للمداعبة أما البركة فلا Terus kaitannya dengan semprotan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyemprot ke wajah Mahmud bin Rabi. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama untuk bersendagura dengan anak kecil, bergaul, bergurau dengan anak kecil. Ah, dan yang kedua itu karena untuk keberkahan, mengambil berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia menyemprotkan air ke wajah anak kecil hanya untuk berguru, bukan untuk mengambil berkah dari orang tersebut. al ikhwal musafirun ya'tuna wara'ana aidan sanusalli ba'da adh-dhuhri al-'asr. Insyaallah jam' taqdim. Jaiz. Ikhwa al-musafirun, Nabi ya ustaz. Ikhwa yang insya insyaallah kita akan mengerjakan jamak taksi, eh, jamak مسافر وين؟ مسافرين هنا تعرف إيه، سنصلي الظهر والعصر المسافر يجي هنا والله مسافر روح تعالوا هنا يا اخوان اللي يسافروا اجل اقم الصلاه